Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa min yudlil falahadiyalah. hadiyalah an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada beliau Keluarga beliau Para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang apa yang dilakukan seorang jamaah haji setelah menunaikan ibadah haji ini. Hadirin, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua. Di antara perkara yang hendaknya dilakukan oleh seorang yang telah diberikan anugerah oleh Allah Swt dan diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji ini yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pelaksanaan ibadah haji yang dia lakukan pada tahun ini. Karena tidak mungkin seorang hamba bisa menyempurnakan sebuah ibadah kecuali dengan izin Allah kecuali dengan kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Dan di sini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada jamaah sekalian untuk bisa menunaikan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam yaitu berhaji ke Baitullah. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Betapa banyak saudara kita di tahun ini ingin melaksanakan ibadah haji bersama kita Namun karena satu dan lain hal dia tidak bisa pergi bersama-sama kita untuk melaksanakan ibadah haji ini. Oleh karena itu, hal yang pertama adalah kita memuji kepada Allah atas kenikmatan ini. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau pernah mengatakan, "Laula anta mahtadaina berkata kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah kalau bukan karena engkau niscaya kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau bukan karena Allah niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk di dalam hadis yang lain beliau SAW dan juga para sahabat mengatakan laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina Ya Allah kalau bukan karena dirimu niscaya kami tidak akan mendapatkan petunjuk dan tidak akan bersedekah dan juga tidak mungkin menunaikan ibadah salat pengakuan dari beliau sallallahu dan juga para sahabat bahwasanya kenikmatan kita mendapatkan hidayah kita bisa beribadah dengan berbagai macam ibadah semuanya adalah anugerah dan karunia dari Allah Swt. Aisyah radhiallahu anha menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau melihat sesuatu yang beliau cintai maka beliau mengatakan Alhamdulillah Alladhi bini'matihi tatimmu salihat Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT Yang dengan nikmatnya Dengan karunianya Amal-amal salih ini Menjadi sempurna Kalau bukan karena Allah Kita tidak bisa haji tahun ini tidak bisa tawaf tahun ini Tidak bisa sa'i Tidak bisa wukuf di Arafah Tidak bisa bermabit di Musdalifah Tidak bisa melempar jumrah Dan tidak bisa menyempurnakan Amalan-amalan haji yang lain Jadi yang pertama Yang hendaknya kita lakukan Adalah memuji Allah SWT atas kenikmatan disempurnakan ibadah kita kali ini. Kemudian yang kedua yang hendaknya dilakukan oleh seorang yang telah diberikan taufik oleh Allah Swt menunaikan ibadah ini adalah beristighfar. Meminta ampun kepada Allah Swt karena seorang hamba bagaimanapun dia berusaha untuk sempurna di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala pasti di sana ada kekurangan baik dalam hal kekusukan dalam ibadah ataupun dalam niat yang kadang berubah ataupun di dalam ittiba dia mencontohnya dia kepada Rasulullah SAW di dalam ibadah dan juga kekurangan karena terkadang ibadah yang kita lakukan dicampur dengan maksiat dengan ghibah dengan bohong atau memandang sesuatu yang diharamkan mendengar sesuatu yang diharamkan oleh karena itu seorang muslim Di antara hal yang perlu dilakukan Setelah melakukan ibadah Seperti ini adalah memperbanyak Istighfar kepada Allah SWT Supaya Allah SWT Mengampuni dosa-dosa tersebut Dan menyempurnakan pahala kita Oleh karena itu Di dalam beberapa tempat Allah SWT mensyariatkan istighfar ini setelah kita melakukan sebuah ibadah Setelah sholat lima waktu Maka zikir yang disunahkan Yang pertama kali kita baca adalah istighfar Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Setelah kita menunaikan sholat lima waktu Demikian pula termasuk perkara yang disunahkan adalah mengucapkan istighfar di akhir malam sebelum datangnya waktu subuh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wabil ashari hum yastaghfirun ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat orang-orang yang bertakwa di antaranya adalah ketika mereka memasuki waktu sahur yaitu di akhir malam yastaghfirun mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan amalan-amalan yang kalian kerjakan untuk kebaikan diri kalian min khairin dari kebaikan-kebaikan tajiduhu indallah niscaya kalian akan mendapatkan itu pahalanya ada di ada di sisi Allah Subhanahu wa taala huwa khairan wa a'zama ajra lebih baik dari apa yang kalian kerjakan dan lebih banyak pahalanya kemudian Allah berfirman wastaghfiruh innallaha huwal ghafurur rahim wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajra wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian Allah berfirman, dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah karena sesungguhnya Allah Swt Maha memberikan ampunan dan juga Maha penyayang. Dan makna istighfar yang sering kita baca adalah memiliki dua makna. Yang pertama, ketika seseorang mengatakan astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah atau memohon maghfirah Allah swt, artinya dia meminta supaya dosanya yang sudah dia kerjakan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang kita kerjakan ditulis oleh para malaikat dan akan ada balasannya apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa tersebut. Ketika kita mengatakan Astaghfirullah, aku memohon maghfirahmu ya Allah berarti kita sudah meminta kepada Allah supaya Allah menghapus dosa-dosa tersebut dari catatan. Dihapus, bersih sehingga nanti di hari kiamat tidak akan ditanyakan oleh Allah Swt dan juga tidak akan diadab. Kita meminta kepada Allah dengan ucapan astagfirullah meminta supaya semua itu dihapuskan oleh Allah Swt yang kecil maupun yang besar Dosa yang kita sembunyikan Maupun dosa yang nampak Kalau seseorang sudah mengatakan Astagfirullah Maka dia telah meminta Supaya dosa tersebut dihapus Sehingga nantinya tidak ditanya Apalagi diadab oleh Allah SWT Makna yang kedua Ketika seseorang mengatakan Astagfirullah adalah meminta kepada Allah Swt supaya dosa tersebut ditutupi ditutupi dari pengetahuan dan penglihatan manusia yang lain betapa banyak dosa yang kita kerjakan yang apabila diketahui oleh istri kita suami kita teman kita dan juga yang lain niscaya mereka akan menjauhi diri kita ketika seseorang mengatakan astagfirullah berarti dia telah meminta kepada Allah supaya dosa yang dia lakukan ditutupi dan tidak dilihat oleh manusia. Oleh karena itu, makna ghafara maknanya adalah satara, yaitu menutupi. Ini adalah makna istighfar ketika seseorang mengatakan istighfar atau memohon ampun kepada Allah SWT. Kemudian perkara yang ketiga Yang hendaknya dilakukan oleh seorang jamaah Adalah meminta kepada Allah Supaya ibadah haji yang dia lakukan Diterima Meminta kepada Allah Supaya ibadah haji yang dia lakukan Diterima Dan ini adalah perkara yang penting Seseorang Meminta kepada Allah SWT supaya diterima amal ibadahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah keduanya untuk meninggikan Baitullah atau meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah maka mereka berdua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menerima amal ibadah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ketika Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi Baitullah yaitu Ka'bah dan juga Ismail maka mereka berkata Rabbana taqabbal minna Wahai Rabb kami Terimalah dari kami Innaka antas sami'ul alim Sesungguhnya engkau ya Allah Maha mendengar Dan juga maha mengetahui Nabi Ibrahim AS Abul Ambiya Bapaknya para Nabi Dan salah satu dari Khalilullah beliau alaihissalam dan juga putranya meminta kepada Allah supaya diterima amalannya. Oleh karena itu seorang muslim hendaklah dia meminta kepada Allah swt supaya Allah swt menerima amal ibadahnya. Dan haji yang mabrur, hadirin yang dimuliakan oleh Allah swt maknanya adalah haji yang makbul Yaitu haji yang diterima oleh Allah SWT Yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW Walhajjul mabrur Laisa jazaun illal jannah Dan haji yang mabrur Tidak memiliki balasan Kecuali surga Apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur? Adalah haji yang makbul Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah haji yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan surga. Oleh karena itu sekali lagi penting bagi seorang jamaah yang laki-laki maupun wanita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah haji yang dia lakukan para salaf, para pendahulu kita dari kalangan sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in mereka sangat memperhatikan perkara yang satu ini. Ketika mereka beramal mereka sangat berharap supaya diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takut apabila amalan tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW Abu Darda radhiyallahu anhu beliau mengatakan lau alimtu annallaha yaqbalu minni rak'atain lakuntu as'adan nas Beliau radhiyallahu anhu mengatakan seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku dua rakaat niscaya aku adalah orang yang paling bahagia. Beliau mengatakan seandainya aku tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku dua rakaat yaitu dua rakaat salat yang beliau lakukan maka menurut beliau ini adalah suatu hal yang sangat membahagiakan beliau lakuntu as'adan nas. Niscaya aku adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Demikian seorang muslim. Dia berbahagia ketika amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal soleh dari orang-orang yang bertakwa. Apabila amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya orang yang melakukannya adalah orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa mereka lah yang kelak akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannatin na'im." Sungguhnya orang yang bertakwa mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un dan orang-orang yang ketika mereka mendatangi apa yang mereka datangi hati mereka dalam keadaan takut apabila mereka kembali kepada Tuhan mereka Aisyah radhiallahu anha ketika membaca ayat ini beliau bertanya kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah Apakah mereka adalah orang-orang Yang meminum minuman keras Dan juga orang-orang yang mencuri Yaitu orang-orang yang mendatangi Atau mengamalkan apa yang mereka amalkan Dan hati mereka dalam keadaan takut Aisyah radhiallahu anha bertanya, apakah mereka adalah orang-orang yang meminum minuman keras dan juga orang yang mencuri? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bahwasanya mereka bukanlah yang demikian. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang berpuasa, yang salat, yang bersedekah. Mereka mengamalkan amal-amal soleh wa qulubuhum wajilah. Dan hati mereka takut apabila amalan-amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keadaan seorang muslim dan juga muslimah dia bersungguh-sungguh beramal dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima amalannya dan di dalam dirinya ada perasaan takut apabila amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang ketiga yang hendaknya diperhatikan oleh seorang yang sudah melakukan ibadah haji ini Kemudian yang keempat Di antara perkara yang hendaknya diperhatikan dan dilakukan oleh seorang jamaah Adalah istiqamah di atas ketaatan kepada Allah SWT Istiqamah terus menerus di dalam menjaga ketaatan kepada Allah SWT Amalan yang kita kerjakan ketika haji Mulai dari sholat Lima waktu yang dikerjakan Di awal waktu dengan berjamaah Sodakoh yang kita lakukan Talbiyah yang kita lakukan Dan juga ibadah-ibadah yang lain Maka Hendaklah kita setelah hajian Juga istiqamah dan terus-menerus menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentunya amalan tersebut mungkin tidak sebanyak apa yang kita lakukan ketika kita melakukan ibadah haji dan juga beribadah di hari-hari seperti ini. Minimal seorang muslim dan juga muslimah menjaga kewajiban-kewajiban yang sudah Allah wajibkan kepadanya. Di antaranya adalah menjaga sholat lima waktu Dikerjakan di awal waktunya Dan bagi laki-laki Maka dikerjakan sholat lima waktu tersebut Berjamaah di masjid Karena para ulama Mereka berbeda pendapat tentang hukum Sholat berjamaah bagi laki-laki Di masjid Ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah wajib dan ada di antara mereka yang mengatakan Sunnah mu'akkadah Yaitu sunnah yang dikuatkan Oleh karena itu Tidak sepantasnya Bagi seorang muslim Yang sehat Dan memiliki kemampuan Untuk datang ke masjid Tidak sepantasnya dia untuk meninggalkan Sholat berjamaah di masjid Dulu para sahabat radhiallahu anhum mereka menceritakan bahwasanya di zaman Nabi SAW tidak meninggalkan solat berjamaah di masjid bagi laki-laki kecuali dua golongan saja. Yang pertama adalah orang yang sakit yang memang dia tidak mampu untuk datang ke masjid. Kemudian yang kedua adalah orang-orang munafik yang sudah diketahui kenifakannya. Ini adalah dua golongan di zaman Nabi SAW yang mereka menurut para sahabat yang tidak berangkat menunaikan sholat berjamaah di masjid. Dan sebagian sahabat menceritakan dahulu ada sebagian kami yang datang dengan dipapah oleh dua orang padahal dia termasuk orang yang mendapatkan udur untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Tapi dia datang dan meminta orang lain untuk dipapah supaya bisa berdiri di belakang soft menunaikan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya dan besarnya pahala menunaikan sholat berjamaah ini dan ini adalah termasuk syiar kaum muslimin. Kemudian diantara ibadah yang wajib yang hendaknya kita jaga adalah membayar zakat dan zakat bagi yang wajib atau bagi yang memenuhi syarat hukumnya adalah wajib. Sebagaimana sholat lima waktu hukumnya juga wajib. Tidak boleh seseorang membedakan antara sholat lima waktu dengan zakat. Dengan mengatakan bahasa sholat lima waktu adalah wajib, sementara zakat adalah sesuatu yang sunnah saja. Zakat mal atau zakat harta bagi orang yang sudah terpenuhi syarat-syarat wajibnya maka hukumnya wajib harus dia kerjakan dan itu adalah bukan harta dia harta yang diwajibkan untuk dizakati tersebut adalah harta orang lain yang harus dia serahkan kepada orang-orang yang berhak seperti yang Allah cantumkan di dalam surat At-Taubah di antaranya adalah orang-orang fakir orang-orang miskin orang yang berjihad di jalan Allah dan lain-lain oleh karena itu Barang siapa yang merasa memiliki harta yang banyak Maka adalah dia tanyakan kepada orang-orang yang berilmu Yang ada di sekitarnya Apakah harta yang dia miliki adalah termasuk harta Yang diwajibkan untuk dizakati atau tidak Karena harta yang tidak dikeluarkan untuk dizakati Sementara itu adalah wajib baginya Maka harta tersebut di akhirat Akan menjadi alat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa para pemiliknya Di antara kewajiban adalah berpuasa di bulan Ramadan Bagi orang yang terpenuhi syarat wajibnya Dan juga kewajiban-kewajiban yang lain Maka ini hendaklah diperhatikan oleh seorang muslim dan juga muslimah Sebelum dia melakukan atau menyibukkan diri Dengan perkara-perkara yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih Tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Jadi di antara amal-amal soleh yang begitu banyak yang disyariatkan, maka yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-faraid yaitu perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah apa yang tadi kita sebutkan. Apabila seseorang memiliki kemampuan untuk bisa menambah, menambah amal solehnya, maka adalah dia mengerjakan perkara-perkara yang disunahkan, yang dianjurkan. Dan ini banyak. Di antaranya adalah sholat-sholat sunnah Seperti sholat rawatib Yang dikerjakan mengiringi sholat lima waktu Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Di dalam sebuah hadis yang sahih Barang siapa yang mengerjakan Sholat rawatib ini Yang jumlahnya ada 12 rakaat Maka akan dibangunkan baginya Rumah, istana di dalam surga 12 rakaat tersebut adalah dua rakaat sebelum subuh dan Rasulullah SAW dahulu tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh ini baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan bepergian tidak pernah beliau tinggalkan dan di dalam sebuah hadis yang sahih beliau SAW mengatakan bahasanya dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang selanjutnya adalah empat rakaat sebelum duhur. Empat rakaat sebelum duhur dikerjakan dua rakaat salam, kemudian dua rakaat. Ini juga termasuk rawatib. Kemudian dua rakaat setelah duhur. Kemudian dua rakaat setelah maghrib. Kemudian yang terakhir adalah dua rakaat setelah sholat isya. Semuanya 12 rakaat. Dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dan juga dua rakaat setelah sholat isya. Nanti pada hari kiamat, hal yang pertama kali akan dihisap di antara amalan-amalan kita adalah masalah sholat. Apabila di sana ada kekurangan, maka Allah SWT akan bertanya, apakah dia mengamalkan Solat-solat yang sunnah? Apabila dia mengerjakannya, maka amalan-amalan sunnah tersebut Solat-solat sunnah tersebut akan dijadikan Pelengkap dan juga penyempurna Dari kekurangan yang dia lakukan ketika Mengerjakan Solat-solat yang wajib Di antara solat-solat sunnah adalah sholat malam Maka apabila kita punya kemampuan Untuk bangun di malam hari Menunaikan sholat malam Maka jangan kita tinggalkan Dulu Rasulullah SAW dan juga para sahabat Menjaga sholat malam ini Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sebaik-baik sholat Setelah sholat lima waktu adalah sholat malam dan kita kerjakan tidak harus banyak Boleh kita kerjakan 11 rakaat Kalau tidak mampu 9 rakaat Kalau tidak mampu 7 rakaat Kalau tidak mampu 5 rakaat Kalau tidak mampu 3 rakaat Bahkan boleh Kita kerjakan satu rakaat Yang penting Kita kerjakan Secara kontinu Dan juga terus menerus dan Rasulullah SAW dahulu tidak meninggalkan solat witir Baik dalam keadaan mukim Maupun dalam keadaan bepergian Beliau SAW senantiasa Menjaga solat witir ini Dan juga solat dua rakaat sebelum subuh Yang tadi kita kerja, yang tadi kita sampaikan Demikian pula di sana ada sholat duha Yang dikerjakan Setelah terbitnya matahari setelah matahari setinggi satu tongkat atau satu penggalah. Itu kurang lebih 15 menit setelah terbitnya matahari. 15 menit setelah terbitnya matahari ini adalah waktu dimulainya untuk sholat duha dan akhirnya adalah sebelum waktu zuhur dan minimal dikerjakan dua rakaat boleh empat rakaat boleh enam maksimalnya adalah 8 rakaat. Maksimalnya adalah 8 rakaat. Dan di sana ada salat yang dikerjakan sebelum asar. Yang jumlahnya ada 4 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, rahimallah imra'an shalla qabla al ashr arba'an. Allah SWT merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Solat empat rakaat sebelum asar Ini pahalanya akan dirahmati, disayangi oleh Allah SWT Dikerjakan empat rakaat Dua rakaat salam Kemudian dua rakaat salam Dan empat rakaat yang dimasuk di dalam hadis ini Bukan termasuk solat rawatib Karena solat rawatib Sudah kita sebutkan Waktu-waktunya dan juga tempat-tempatnya Adapun empat rakaat sebelum asar maka ini disunahkan akan tapi dia bukan termasuk rawatib. Demikian pula dua rakaat sebelum maghrib. Rasulullah SAW bersabda, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa." Hendaklah kalian solat sebelum maghrib Hendaklah kalian solat sebelum maghrib Hendaklah kalian solat sebelum maghrib bagi siapa yang menghendaki. Menunjukkan bahwasanya disunahkan kita sebelum maghrib yaitu antara adzan dan iqamah kita melakukan sholat dua rakaat dan dua rakaat sebelum maghrib ini juga bukan termasuk sholat rawatib. Jadi sholat rawatib tadi sudah kita sebutkan dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dan dua rakaat setelah isya. Kemudian di antara perkara yang disunahkan adalah puasa-puasa sunnah. Dan puasa-puasa sunnah yang datang dalilnya dari Rasulullah SAW, Alhamdulillah banyak. Tinggal kita memilih sesuai dengan kemampuan kita. Di sana ada puasa Dawud, yaitu puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Caranya adalah berpuasa sehari dan berbuka sehari. Artinya dua hari sekali dia berpuasa Dan ini adalah Puasa yang paling dicintai oleh Allah SWT Setelah puasa Ramadan Dan di sana ada Kalau kita tidak mampu Maka kita bisa mengerjakan puasa Senin Kamis Yang dikerjakan Pada hari Senin dan juga Kamis Karena di dua hari ini Amalan seseorang diangkat ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu berpuasa dua hari sekali, dua hari selama satu minggu, maka di sana ada puasa yang dilakukan tiga hari dalam sebulan. Puasa tiga hari dalam sebulan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan pahalanya Barang siapa yang berpuasa tiga hari dalam sebulan maka seakan-akan dia puasa selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena satu hari berpuasa itu pahalanya adalah pahala sepuluh hari berpuasa. Apabila seseorang berpuasa tiga hari, maka berarti dia telah berpuasa selama tiga puluh hari. Apabila dia kerjakan terus sampai dia meninggal, maka seakan-akan dia berpuasa selama-lamanya dan disunahkan puasa tiga hari ini dikerjakan pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Pada tanggal 13, 14, 15 tiap bulannya yaitu bulan Hijriah. Ini disunahkan. Tapi kalau kita tidak sempat melakukan puasa pada hari-hari tersebut, maka boleh kita melakukan puasa tersebut pada hari-hari yang lain. Di antara amalan yang disunahkan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Meskipun kita tidak bisa membacanya seperti kalau kita berhajian seperti ini, mungkin ada di antara kita yang menghantamkan Al-Quran setiap seminggu, maka minimal ada beberapa ayat yang kita baca setiap harinya. Kalau tidak bisa satu jus, Maka setengah jus Atau seperempat Atau bahkan satu lembar Karena membaca Al-Quran Ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT Satu huruf yang kita baca Dari Al-Quran tersebut Kita akan mendapatkan Sepuluh kebaikan Satu huruf Dari Al-Quran tersebut Apabila kita baca kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Kalau kita membaca 3 huruf, 30 kebaikan. Dalam bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Kalau kita baca maka kita sudah mendapatkan 190 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca 2 ayat, 3 ayat, 1 lembar, 2 lembar? Berapa ribu kebaikan yang akan kita dapatkan? Oleh karena itu membaca Al-Quran Ini adalah termasuk amal yang banyak pahalanya Rasulullah SAW pernah mengatakan Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf Tapi alif adalah satu huruf Lam itu adalah satu huruf Dan mim adalah satu huruf Orang yang membaca alif lam mim Sudah membaca tiga huruf Artinya dia sudah mendapatkan tiga puluh kebaikan oleh karena itu Di antara amal soleh Yang hendaknya kita jaga Adalah membaca Al-Quran ini Di antara amal soleh yang hendaknya kita jaga Adalah bersodakoh Dan sodakoh Disebutkan oleh Rasulullah SAW Di antara pahalanya Adalah tutfi'ul khati'ah Yaitu akan menghapus Dosa kita Ini adalah diantara pahala bersadakah Dan orang yang bersadakah maka malaikat akan mendoakan kebaikan baginya. Dalam sebuah hadis yang sahih, setiap hari, setiap pagi hari datang atau turun malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak pengganti. Malaikat berdoa kepada Allah supaya orang yang bersodokoh, orang yang berinfak diberikan ganti oleh Allah Swt. Kemudian dia berdoa wa'ati mumsikan talafan dan berikanlah orang yang menahan artinya menahan diri tidak mau bersodokoh maka adalah dia diberikan talafan yaitu kerusakan kehancuran di dalam hartanya dan ini adalah doa seorang malaikat setiap hari berdoa kepada Allah supaya orang yang bersedekah diberikan ganti dan orang yang menahan diri dari sedekah diberikan kerusakan di dalam hartanya. Oleh karena itu, meskipun sedikit, maka adalah kita biasakan bersedekah dan orang yang paling berhak untuk kita sodakai adalah keluarga kita. Apabila kita memiliki keluarga yang kekurangan, maka mereka lebih berhak daripada yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang bersedekah kepada keluarganya yang kekurangan maka dia mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah pahala sedekah, kemudian yang kedua adalah pahala bersilaturahim, yaitu menyambung silaturahmi. Dan juga amalan-amalan yang lain yang banyak yang diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih silahkan kita beramal sesuai dengan kemampuan kita dan tidak bisa kita samakan antara satu dengan yang lain. Ada sebagian orang dia mampu banyak membaca Al-Qur'an tetapi dia tidak mampu untuk berpuasa. Ketika dia berpuasa dia lemah tidak bisa baik mengerjakan ibadah yang lain maka orang yang seperti ini yang afdal baginya adalah mengerjakan yang baik yang yang mudah baginya yaitu banyak membaca Al-Qur'an. Ada sebagian orang dia tidak mampu berpuasa tetapi mampunya adalah bersedekah. Maka hendaklah dia menjadikan amalan sedekah ini sebagai amalan andalan bagi dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ada sebagian orang tidak mampu bersedekah tapi dia dia sangat kuat untuk berpuasa. Maka silahkan dia memperbanyak puasa. Yang jelas masing-masing dari kita hendaklah berbekal diri dengan amal soleh sesuai dengan kemampuan kita dan yang mudah kita kerjakan. Kemudian hendaklah yang, yang perlu diperhatikan kita memilih amal-amal soleh meskipun sedikit akan tetapi ada dalilnya hendaklah kita memilih amal yang soleh meskipun sedikit yang penting adalah ada dalilnya yaitu ada dasarnya baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis yang sahih jangan sampai seorang saking semangatnya dia untuk beramal dan mencari pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kemudian sembarang melakukan amal bahkan amalan yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para salaf, para pendahulu kita mengatakan Sedikit Akan tetapi sesuai dengan sunnah Yang ada dalilnya Itu lebih baik Daripada banyak Akan tetapi tidak ada dalilnya Sedikit tapi diterima Lebih baik Daripada melakukan banyak ibadah Dan tidak diterima oleh Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Man amila amalan Laisa alaihi amruna fahuwarat Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan Tidak ada dalilnya dari kami Maka amalan tersebut adalah tertolak Jadi yang penting ada dalilnya Kemudian yang kedua Bisa kita kerjakan amal soleh tersebut secara terus menerus Jadi kita beramal Sesuai dengan kemampuan kita Lebih baik sedikit tetapi terus menerus Daripada kita melakukan amalan yang banyak sekali kemudian kita tinggalkan setelah itu. Seperti orang yang sholat malam Hari yang pertama, kedua Dia bisa mengerjakan sholat malam sebelas rekaat Tapi belum tentu Pada malam yang keempat Seminggu lagi, sebulan lagi Dia bisa mengerjakan sholat malam tersebut sebelas rekaat Oleh karena itu masing-masing dari kita Mengetahui kemampuannya Apabila dia merasa Mudah untuk mengerjakan tiga rakaat silahkan Yang mengerjakan tiga rakaat Yang penting dikerjakan secara terus menerus Dan Rasulullah SAW pernah bersabda ahabul a'mali ilallah muha wa inqal Amalan yang paling dicintai oleh Allah taala Adalah yang paling terus menerus dikerjakan Meskipun amalan tersebut sedikit Itu adalah perkara yang keempat Yaitu istiqamah di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di antara perkara yang hendaknya diperhatikan oleh jamaah haji setelah menunaikan ibadah ini adalah memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak muamalah dia, pergaulan dia dengan manusia yang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, ana za'imun Bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa inkana muhiqqan aku menanggung dengan istana yang ada di dalam surga yang paling bawah bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan berdebat meskipun dia sebenarnya adalah berada di pihak yang benar. Beliau mengatakan aku menanggung dengan pahala rumah di surga tingkatan paling bawah bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan debat artinya debat kusir meskipun dia sebenarnya adalah di pihak yang benar. Ini adalah termasuk akhlak. Meninggalkan debat kusir yang tidak ada manfaatnya yang orang yang berdebat di situ bukan ingin mendapatkan kebenaran tetapi hanya ingin menunjukkan bahwasanya dia berada di atas yang lain. Maka debat yang seperti ini adalah debat yang tidak bermanfaat. Adapun debat yang bermanfaat dan diperintahkan adalah debat yang memang orangnya menginginkan kebenaran. Orangnya menginginkan kebenaran. Adapun debat kusir sekali lagi yang tidak ada ujungnya yang orang-orangnya tidak menginginkan kebenaran di belakangnya, maka ini tidak diperintahkan. Kemudian beliau SAW mengatakan, "Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Dan aku menanggung dengan rumah yang ada di tengah-tengah surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan bohong meskipun bergurau akan diberikan pahala istana atau rumah di tengah-tengah sorga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan bohong meskipun dalam keadaan bergurau. Di dalam Islam hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya bohong dicela. Baik dalam keadaan sungguh-sungguh maupun dalam keadaan bergurau atau bercanda. Rasulullah SAW dahulu bercanda dan bergurau dengan para sahabat beliau tetapi beliau sallallahu salam tidak pernah berbohong di dalam candanya oleh karena itu silakan apabila kita bercanda dan bergurau akan tetapi hendaklah kita menjauhi apa yang dinamakan dengan dusta atau bohong di dalam canda dengan maksud untuk supaya orang lain tertawa dengan ucapan kita. Kemudian beliau salam mengatakan, "Wa bi fi a'lal jannah liman hassana khuluqah dan aku menanggung dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa bagi orang yang memperbaiki akhlaknya ini adalah pahala yang paling besar di antara tiga perkara ini untuk mendapatkan rumah yang paling atas di surga di antara sebabnya adalah kita memperbaiki akhlak kita dan ucapan beliau SAW Liman hassana khuluqah Menunjukkan bahwasanya akhlak Itu bisa diperbaiki Artinya tidak kita katakan Seseorang memang sudah sifatnya demikian Tidak mungkin dia bisa berubah Tidak Jadi akhlak bisa kita perbaiki Dan bisa kita usahakan Dalilnya adalah sabda Nabi SAW Yang kita sebutkan di sini liman hasana khuluqah barang siapa bagi siapa yang memperbaiki akhlaknya artinya akhlak yang jelek yang kita miliki itu bisa berubah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kita tahu bahasanya beliau adalah orang yang keras akan tapi ketika beliau menjadi seorang khalifah di antara doa yang beliau ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma inni syadidun falayyinni ya Allah Sesungguhnya aku adalah orang yang keras Maka adalah engkau lembutkan diriku Beliau tahu bahasanya beliau adalah orang yang keras Dan beliau meminta kepada Allah Supaya dilembutkan Dan kita kenal bahasanya beliau radhiyallahu anhu Ketika beliau menjadi khalifah Sifat beliau lain dengan Sebelum beliau menjadi khalifah Oleh karena itu Di antara cara untuk memperbaiki akhlak kita Adalah berdoa Apabila kita sering marah Berdoa kepada Allah supaya Dijadikan orang yang penyabar Apabila kita Bakhil Dalam bersedekah, Meminta kepada Allah supaya dihilangkan Kebakhilan yang ada di dalam dirinya Dan juga akhlak-akhlak yang jelek yang lain Dan masing-masing dari kita lebih tahu Tentang akhlak yang jelek di dalam dirinya Meminta kepada Allah Supaya dijauhkan dari akhlak-akhlak yang jelek tersebut. Dan yang dimaksud dengan akhlak yang baik disebutkan oleh para ulama di dalam buku-buku mereka adalah di antaranya yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah tiga perkara. Akhlak yang baik terkumpul di dalam tiga sifat ini. Yang pertama antasila man qata'ak engkau menyambung orang yang memutusmu engkau menyambung orang yang memutusmu ada sebagian orang entah itu keluarga kita atau teman kita memutus persaudaraan dengan kita maka termasuk akhlak yang baik adalah engkau menyambung orang yang memutusmu ada saudara kita yang memutus tali silaturahmi tidak mau mengunjungi kita Maka kita kunjungi dia Ada teman kita yang memutus persaudaraan Tidak mau bersalaman Tidak mau mengucapkan salam Maka kita salami dia Maka ini yang dimaksud dengan Antasila man ak. Ini adalah termasuk Akhlak yang baik Kemudian yang kedua Antu'tia man haramak Engkau memberikan kepada orang yang mengharamkan dirimu Artinya engkau memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu Baik harta maupun yang lain Ada sebagian orang tidak mau memberikan sesuatu pun kepada kita Tapi kita berusaha untuk memberikan sesuatu tersebut kepadanya Makanya adalah termasuk akhlak yang baik Memberi kepada orang yang memberi kita adalah sesuatu yang mudah Tapi memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kita Maka ini perlu kesungguhan dari diri kita Kemudian yang ketiga Termasuk akhlak yang baik Adalah memaafkan orang yang mendolimi kita Mendolimi baik dengan harta maupun dalam kehormatan ataupun dalam hal yang lain mengambil harta kita yang bukan harta milik dia. Ini adalah sebuah kezaliman. Atau membicarakan kehormatan kita di hadapan orang banyak, maka ini adalah termasuk kezaliman. Termasuk akhlak yang baik adalah kita memaafkan orang yang mendalimi kita. Ini adalah tiga perkara yang apabila terkumpul pada diri seseorang maka insya Allah dia termasuk orang yang berakhlak baik yaitu orang yang memberi seseorang yang tidak memberi kepadanya memaafkan orang yang mendaliminya kemudian menyambung orang yang memutus tali surat tali, tali silaturahmi kepada dirinya oleh karena itu maka ndaklah sekali lagi seorang jamaah haji baik muslim maupun muslimah memperhatikan perkara yang satu ini yaitu memperbaiki akhlaknya memperbaiki akhlaknya kemudian di antara perkara yang hendaknya dilakukan oleh seorang jamaah haji setelah menunaikan ibadah yang mulia ini adalah memperbanyak mengikuti majelis-majelis ilmu mengikuti majelis-majelis ilmu. Karena apa? Karena tidak mungkin seseorang bisa mudah masuk ke dalam surganya Allah Swt kecuali dengan cara yang satu ini. Tidak mungkin kita bisa mudah masuk ke dalam surganya Allah Swt kecuali dengan cara yang satu ini. Rasulullah SAW bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menuntut atau menempuh sebuah jalan yang dia mencari ilmu di dalamnya maka Allah SWT akan mempermudah dia jalan menuju surga akan mempermudah dia jalan menuju surga kapan ketika dia mau menuntut ilmu menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Kenapa demikian? Surga sebagaimana yang kita tahu di antara sebabnya untuk masuk ke dalamnya adalah kita beramal soleh dan kita menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Swt. Beramal soleh dan juga menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Swt. Bagaimana kita bisa beramal soleh Apabila kita tidak mengetahui ilmunya Kita bisa tahu bahwasanya puasa ini disunahkan Oh puasa ini pahalanya demikian Oh solat ini pahalanya demikian Tidak mungkin kita dapatkan Kecuali kalau kita mau menuntut ilmu Demikian pula Meninggalkan kemaksiatan Tidak mungkin seseorang bisa meninggalkan kemaksiatan dan mengetahui bahasanya ini dilarang, ini diharamkan, ini makruh, ini tidak boleh, ini makanan yang haram, ini makanan yang halal kecuali dengan menuntut ilmu agama. Berarti tidak mungkin kita bisa mudah masuk ke dalam surga kecuali dengan menuntut ilmu ini. Semakin banyak orang menuntut ilmu agama dan semakin tahu dia tentang ajaran agama Islam, maka dengan akan semakin mudah dia masuk ke dalam surganya Allah. Tapi semakin dia malas menghadiri majelis-majelis ilmu, maka akan semakin susah dan sulit dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah kita memilih apakah kita akan ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga atau tidak. Oleh karena itu, Sekali lagi di antara perkara yang hendaknya dijaga setelah hadirin sekalian pulang ke negara kita adalah memperbanyak menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan saya ingatkan di sini hendaklah kita bisa memilih majelis-majelis ilmu yang bermanfaat. Karena majelis yang dibuka atau pengajian-pengajian yang dibuka ini terlalu banyak di negara kita maupun di negara yang lain. Oleh karena itu, hendaklah seseorang pandai memilih pengajian-pengajian tersebut dan hendaknya memilih pengajian-pengajian yang memiliki perhatian tentang masalah dalil. Dan yang dimaksud dengan dalil adalah apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW, ijma' para sahabat radhiallahu anhum dan juga kias yang sahih, kias yang benar. Apabila sebuah pengajian ini memiliki perhatian yang lebih dengan masalah dalil, artinya tidak berakidah, tidak berkeyakinan, tidak beramal kecuali sudah ada dalil yang jelas, maka diharapkan pengajian tersebut adalah pengajian yang hak, dakwah yang benar. Di antara ciri-ciri dakwah yang benar adalah memperhatikan masalah tauhid yaitu hak Allah Subhanahu wa taala dan merupakan perkara yang paling penting di dalam agama ini yaitu masalah tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dan ini adalah dakwah para rasul alaihi wasallam konsentrasi mereka prioritas mereka di dalam dakwah adalah memperhatikan masalah tauhid ini Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulah an wa wajtanibut taghut. dan kami telah mengutus sungguh-sungguh kami telah mengutus di dalam setiap umat seorang rasul apa tugas mereka an wa wajtanibut taghut. supaya kalian menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah apabila sebuah pengajian memiliki perhatian yang besar di dalam masalah tauhid ini, maka diharapkan itu adalah pengajian hak yaitu pengajian yang benar. Dan hati-hati dari jamaah-jamaah pengajian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Kemudian di sana ada bayat kepada seorang imam atau ada setoran yang dilakukan setiap bulannya atau setiap pekannya atau pengajian-pengajian yang di situ mereka mengkafirkan manusia atau bahkan mengkafirkan pemerintah makanya adalah termasuk ciri-ciri dari pengajian-pengajian yang tidak benar karena Islam mengajarkan kepada umatnya untuk taat kepada pemerintah di antara wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya tersebut di dalam hadis Usikum bitaqwallah Wasam'i wa ta'ah Wa in ta'ammar alaikum Abdun habashi Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Dan hendaklah kalian mendengar dan taat Yaitu mendengar dan taat Kepada pemerintah Kepada penguasa Wa in ta'ammar alaikum Abdun habashi Meskipun yang menjadi pemerintah Yang menjadi penguasa bagi kalian adalah seorang budak dari Ethiopia, dari Habasyah. Seandainya penguasa kita adalah orang yang menurut manusia itu hina seperti seorang budak, kalau dia adalah pemerintah kita dan penguasa kita, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mendengar dan taat. Dengan syarat perintah tersebut bukan berupa kemaksiatan kepada Allah. Apabila seorang pemerintah memerintah kepada kita atau menyuruh kepada kita dengan kemaksiatan, maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh kita menaati kemaksiatan tersebut. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban. Tapi kalau sampai orang tua memerintah kita kepada kemaksiatan maka tidak boleh kita mentaati orang tua kita di dalam kemaksiatan tersebut karena Rasulullah SAW bersabda tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah apabila orang tua menyuruh kita berbuat syirik menyuruh kita ke dukun atau menyuruh kita untuk menyembelih bagi selain Allah Subhanahu wa taala maka dalam keadaan seperti ini Kita tidak boleh mentaatinya Ketaatan kepada makhluk Apabila itu di dalam ketaatan kepada Allah Kalau sudah memerintah kepada kemaksiatan Maka tidak boleh kita mentaati Di dalam kemaksiatan tersebut Jadi akidah ahlu sunnah wal jamaah Adalah taat dan mendengar Kepada pemerintah dan juga penguasa Di dalam ketaatan kepada Allah SWT oleh karena itu sekali lagi Hendaklah kita berhati-hati Di dalam mencari e, pengajian-pengajian seperti itu Dan di zaman sekarang Terlalu banyak fitnah Terlalu banyak aliran-aliran Yang masing-masing mereka menganggap bahasanya dirinya Di atas hak Dan ukurannya dalam masalah ini Adalah dalil Dari Al-Quran Dan sunnah Dengan pemahaman para sahabat radhiallahu anhu. ukuran kebenaran adalah apabila itu berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiallahu anhu. Masing-masing aliran hadirin yang dimulakan oleh Allah SWT perlu kita ketahui bahasanya mereka masing-masing punya dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Aliran apa saja? Tidak mungkin mereka mendatangkan dalil dari kitab Injil atau dari Taurat atau weda atau yang lain. Tapi mereka akan mendatangkan dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Apa yang membedakan antara aliran tersebut dengan kebenaran? Yang membedakan adalah masalah pemahaman. Adalah masalah pemahaman. Pemahaman yang benar adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun selain pemahaman mereka, maka adalah pemahaman yang salah. Pemahaman para sahabat Kenapa pemahaman mereka adalah pemahaman yang benar Karena tiga perkara Yang pertama Para sahabat radhiyallahu anhum Mereka adalah orang-orang Arab Yang mereka Paling mengetahui tentang Makna-makna Dari bahasa Arab itu sendiri Yang Al-Quran dan Sunnah Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Berupa bahasa Arab Ketika Allah berfirman ketika Rasulullah SAW bersabda Maka mereka para sahabat paling tahu tentang makna dari kata-kata tersebut Sampai makna yang paling detail Mereka memahaminya Kemudian yang kedua Kenapa kita mengambil pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum Karena mereka radhiyallahu anhum langsung melihat bagaimana Al-Qur'an dan hadis ini turun. Ketika terjadi sebuah peristiwa kemudian turun ayat maka mereka paling paham bahwasanya makna dari ayat ini adalah demikian makna dari hadis ini adalah demikian diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi peristiwa ini dan itu orang yang mengetahui dan melihat langsung tentang kejadian turunnya Al-Quran dan juga keluarnya hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentunya mereka lebih baik pemahamannya daripada yang lain. Kemudian yang ketiga, Kenapa kita mengambil pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum? Karena para sahabat apabila mereka salah di dalam memahami ayat maupun hadis langsung ditegur oleh Allah swt wa taala maupun rasulnya. Apabila mereka salah di dalam memahami ayat ataupun hadis langsung ditegur. Di antara contohnya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sebuah ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Maka mereka akan mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan ya Rasulullah siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Karena dalam ayat ini disebutkan orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka lah yang akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim?" Zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada istri, zalim kepada anak, kepada tetangga, kepada orang lain. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Maka beliau SAW mengatakan, kepada Abu Bakar As-Siddiq Apakah kamu tidak mendengar Apa yang dikatakan Luqman Orang yang soleh Kepada anaknya Ketika dia mengatakan Inna syirka la zulmun azim Wahai anakku La tusyrik billah Inna syirka la zulmun azim Wahai anakku Janganlah engkau menyekutukan Allah SWT Karena sesungguhnya Syirik itu adalah kezaliman yang besar jadi beliau SAW mengatakan bahwasanya dimaksud dengan kedoliman Di dalam ayat yang pertama tadi adalah kesyirikan Inna syirka la zulman azim Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan maka, maka dialah yang akan mendapatkan keamanan Dan dialah yang akan mendapatkan petunjuk Para sahabat radhiyallahu anhum ketika salah di dalam memahami maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya Oleh karena itu kenapa kita memilih pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Demikian pula Rasulullah SAW memuji para sahabat Di dalam hadisnya Khairun nasi qarni Thumma alladhina yalunahum Thumma alladhina yalunahum Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Yang hidup di zaman beliau SAW adalah para sahabat radhiallahu anhum. Dipuji oleh Rasulullah SAW dan juga beliau dan Allah Swt juga memuji para sahabat di dalam ayat yang banyak. Inilah yang membedakan antara dakwah yang hak dengan dakwah-dakwah yang tidak benar, yaitu masalah pemahaman. Adapun dari dalil maka mereka juga sekali lagi berdalil dengan Al-Quran dan juga sunnah dengan hadis-hadis. Saya berikan contohnya di sini, ada sebagian orang yang meninggalkan solat lima waktu. Ketika datang solat lima waktu, maka dia hanya melihat ke atas dan mengingat Allah Swt katanya. Ketika ditanya, maka dia mengatakan saya punya dalil dari Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya amalan yang saya kerjakan ini benar. Apa dalilnya? Dia mengatakan Allah SWT berfirman, Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah engkau menyembah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Dia mengatakan, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah sampai kapan? Sampai kita yakin. Adapun apabila kita sudah yakin, sudah percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Rasul, maka berarti kita sudah dititik, tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, dia berdalil di sini dengan Al-Qur'an. Dan orang yang tidak punya ilmu maka akan dengan mudah membenarkan hal yang seperti ini. Dan ini banyak terjadi. Tapi kalau kita mau kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para pemahaman para pendahulu kita yang soleh, niscaya kita akan selamat dari pemahaman yang sesat ini. Karena yang dimaksud dengan al-yakin di dalam ayat ini adalah al-maut, yaitu kematian. Al-yakin di dalam ayat ini maksudnya adalah al-maut, yaitu kematian. Maksudnya adalah jangan hendaklah engkau beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu sampai datang kepadamu kematian. Artinya istiqomah di dalam beribadah kepada Allah sampai ajal menjemputmu. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW di dalam ayat di dalam atau di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Muddathir Ketika berkata kepada para penduduk neraka Masalakakum fi sakor Apa yang telah menjerumuskan kalian ke dalam sakor Yaitu di dalam neraka Qalu lam nakum minal musallin lam nakun nut'imul miskin Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin Wa kunna nukadzibu biyaumiddin Hatta atana al-yakin mereka mengatakan Kami dulu bukan termasuk orang-orang yang sholat Dan kami dulu tidak memberi makan kepada orang-orang miskin Dan kami dulu ikut mengejek orang-orang yang beriman Dan kami dahulu mendustakan hari pembalasan Kemudian mereka mengatakan Hatta atan al yakin Sampai datang kepada kami Al-yakin Apa yang dimaksud dengan al-yakin di sini? adalah kematian. Kemudian beliau SAW di dalam sebuah hadis yang sahih ketika beliau mengkuburkan atau menguburkan Uthman bin Mas'un saudara sepersusuan beliau sallallahu alaihi wasallam pada tahun 2 Hijriah beliau mengatakan amma hadza faqad atahul yakin adapun ini yaitu Uthman bin Mas'un yang sudah meninggal maka sungguh telah datang kepadanya al yakin dan jadi masuk dengan al-yakin di sini adalah kematian. Kenapa dinamakan al-maut atau kematian dengan al-yakin? Karena kematian itu yakin terjadinya. Pasti akan terjadi. Oleh karena itu dinamakan al-maut dengan al-yakin. Dan kalau kita membaca tafsir para sahabat yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir di antaranya dalam tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan juga yang lain maka akan disebutkan di situ ucapan para sahabat yang mereka mengatakan bahwasanya dimaksud dengan al-yakin di dalam ayat ini adalah al-maut yaitu kematian. Nah, kalau kita mengetahui tentang pemahaman para sahabat, maka kita bisa selamat dari ajaran-ajaran yang sesat yang demikian dan contohnya di dalam masalah ini banyak sekali. Cuma sekali lagi yang ringkas yang bisa kita sampaikan hendaklah kita E, memperhatikan dan kita mencari dengan hati-hati tentang e, majelis-majelis ilmu ini dan sekali lagi ukuran kebenaran adalah Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan e, sampai bertemu kembali insyaallah sore hari besok pada waktu dan tempat yang sama. Dan materi yang akan kita sampaikan esok hari adalah tentang Beberapa hikmah dari amalan-amalan haji yang kita kerjakan Itulah yang bisa kita sampaikan Semoga yang sedikit ini bermanfaat Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT semata Dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi Dan juga dari setan Dan saya memohon ampun kepada Allah Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh